Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim yaitu hati yang bertauhid hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan hati yang tenang di atas sunnah dan hati yang bersih dari perbuatan bid'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Utsman An-Naisaburi pendengar Radio Raja dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Telah berlalu pada kita kajian pembahasan tentang Fadlul Ilmi wal Ulama. Keutamaan ilmu dan para ulama. Di mana yang dimaksud dengan ilmu adalah firman Allah. Yang dimaksud dengan ilmu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat mereka para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabatu laisa bitamwih. Yang dimaksud dengan ilmu adalah firman Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itulah yang dimaksud dengan manhaj memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kalamullah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Dan sudah berlalu pada bagi kita bahwa betapa pentingnya ilmu dan tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Katakanlah, wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu saja itu tidak akan pernah sama. Disebutkan dalam sebuah syair, "Wafil jahli qabla al-mauti mautun li ahlih, wa ajasamuhum qabla al kuburi kuburu, wa arwahuhum fi wahsyatin min jusumihim." وليس لهم حتى النشور نشور kebodohan sebelum kematian merupakan kematian bagi orang yang bodoh. Sementara jasad-jasad mereka sebelum dikuburkan sudah menjadi kuburan bagi hati atau bagi kebodohan itu sendiri. Ruh-ruh mereka merasa kesepian di jasad-jasad mereka dan tidak ada kebangkitan bagi mereka ketika pada hari kebangkitan. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu sangat jauh perbandingannya dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk istiqomah, belajar dan belajar, sabar untuk mendatangi majelis ilmu, sabar untuk mengkaji ilmu, sabar untuk mengamalkannya, sabar untuk mendakwahkannya melalui diri sendiri mengamalkan pertama kali. Kemudian kita dakwahkan ajaklah saudara-saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, kemudian orang yang lebih jauh dan yang lebih jauh. Kemudian kita bersabar sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan juga oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Usulus Salasah Al-ilmu wal amalu bihi wad da'watu ilaihi was sabru 'alal adza ilmu kemudian kita mengamalkan ilmu kemudian kita mendakwahkan ilmu dan kita bersabar, sabar menuntut ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwahkan ilmu ini dan sabar terhadap segala cobaan yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Seseorang membutuhkan ilmu lebih daripada membutuhkan makan dan minum. Al-Imam Ahmad mengatakan An-Nas an-nas muhtajuna ila al-ilmi akthar min hajatihim ila at-ta'am wasyarab لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس Imam Muhammad mengatakan manusia membutuhkan ilmu lebih dari sekedar kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum, Manusia membutuhkannya setiap hari mungkin sekali atau dua kali. Adapun ilmu, seseorang sangat membutuhkan kepada ilmu tersebut sebanyak jumlah pernapasan yang dia ucap, yang dia lakukan. Saudara pendengar roja, dimanapun Anda berada, Jangan bosan-bosan kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Tepislah segala cobaan, segala gangguan, godaan dari syaitan. Rasa malas, sibuk dengan berbagai macam pekerjaan yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu, maka kalau orang yang cerdas dan bijak, dia senantiasa untuk memikirkan bagaimana nasibnya nanti di akhirat yang dengan ilmu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga dan jalan menuju ke neraka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian sampailah kita kepada pembahasan berikutnya yaitu qala al-muallifu anwa'ul qulubi wa muha. Pembagian hati dan macam-macam hati. Macam-macam hati atau pembagian-pembagiannya. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك الملك ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنوب الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهره وتكتسب منه الاستقامة والزيغ وتتبعه فيما يأقده من العزم أو يحله قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مدغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم Mu'alif berkata, macam-macam hati dan pembagiannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hati merupakan penguasa bagi anggota tubuh ini, sebagaimana pemimpin yang memimpin pasukan di mana semua perbuatan yang muncul dari anggota tubuh tersebut tidak lain adalah perintah dari hati. Dan hati menyuruh anggota-anggota tubuh sesuai dengan kehendaknya. Maka semua anggota tubuh kita ini, tangan, mata, kemudian telinga, mau diapakan semua tergantung kepada hati. Fakuluhat tahta Abu wa qahri. Semuanya tergantung perintah dan apa yang disuruh dan dipaksa oleh hati. Maka istiqomah dan juga penyimpangan itu muncul juga dari hati. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila baik daging tersebut maka baiklah semua jasadnya. Dan apabila rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Ingatlah, itulah yang namanya kolbun, yaitu hati. Perhatikan di sini, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita sekalian. Dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungan jawab akan dimintai jawab di pada hari di mana semua rahasia dibuka yauma belas sarair wa ma lahu min quwwatin wala nasir pada hari semua rahasia dibuka dan baginya tidak ada kekuatan dan juga tidak ada penolong semuanya akan dimintai pertanggungjawab Alah. kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. فالأمير على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع عن أهل بيته وهو مسؤول وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه وهي مسؤولة عنهم Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ingatlah setiap kalian adalah pemimpin, kullukum ra'in, dan setiap kalian akan dimintai jawab oleh Allah atas kepemimpinannya. Seorang amir, seorang pemimpin dari tingkat atas sampai tingkat bawah yang memimpin manusia, maka mereka pun akan dimintai jawab oleh Allah Rabbul Alamin. Demikian juga dengan seorang laki-laki kepala, kepala rumah tangga. Dia merupakan pemimpin bagi keluarganya, bagi anak dan istrinya. Semuanya akan dimintai bertanggung jawab oleh Allah. Seorang wanita juga sebagai pemimpin bagi rumah dan anak suaminya maka dia pun juga akan dimintai bertanggung jawab oleh Allah Rabbul Alamin. Bagaimana bisa mempertanggungjawabkan jawab mempertanggungjawab jawab kepada Allah atas kepemimpinan ini kalau kita tidak bisa amanah, tidak bisa menjaga dengan baik pendengaran yang diberikan Allah kepada kita. Kita pakai untuk mendengarkan musik. Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan mengobati hati yang berpenyakit dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Maka tidak mungkin disebutkan oleh Muqayyim Al-Jauziyah bahwa seseorang yang memiliki penyakit kemudian diobati dengan penyakit bukan malah sembuh. Bahkan dia akan menambahkan sakitnya. Beliau memberikan contoh seperti orang yang merindukan orang yang bukan mahramnya. Kemudian didatangkan orang tersebut merindukan untuk melakukan kemaksiat. Lalu didatangkan maksiat itu, maka ini bukan menyembuhkan dia, akan tetapi malah menambah penyakitnya. Bagaimana mungkin hati yang sakit, kemudian telinga mendengarkan dengan musik, dengan nyanyian, menjaga hati kemudian dengan nyanyian. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin." Sebagian manusia membeli lahwal hadis untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Mari kita perhatikan apa itu yang maksud dengan lahwal hadis. Kalau kita lihat di terjemahan Al-Quran yang dikeluarkan oleh depak atau yang lainnya disebutkan perkataan yang kosong, maka ketahuilah sebagaimana sudah berlalu pada kita bahwa ilmu adalah Allah bahwa ilmu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ilmu adalah perkataan para sahabat. Bagaimana seorang sahabi al-jalil yaitu Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan Wallah huwal ghina. Demi Allah yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah al-ghina yaitu nyanyian. Bagaimana mungkin orang yang memiliki penyakit dalam hatinya kemudian diajak agar mereka sembuh dari penyakit tersebut kemudian disembuhkan dengan musik, disembuhkan dengan nyanyian. Sementara musik nyanyian merupakan penyakit Bagaimana penyakit bisa menyembuhkan penyakit? Semua maksiat adalah penyakit. Semua perkara yang diharamkan Allah adalah penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani bahwa innallaha lam yaj'al sifaa ummati fi ma harram Allah 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan atau tidak menciptakan penyembuhan bagi umatku dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin untuk menjaga hati dari berbagai macam penyakit. Kemudian kita lihat ajakan seruan, nada dan dakwah, ajakan dan seruan, nyanyian dan musik untuk mengobati hati maka tidak mungkin penyakit diobati dengan penyakit. Ibnu Qayyim beliau mengatakan fal ghaidhu yu'limul qalba wa dawa'uhu fi sifai ghaidhi fa in safahu bihaqqin istafa seperti rasa keras itu juga menyakiti hati dan untuk mengobatinya, kalau dia mengobati dengan hak, dengan benar, maka akan sembuh. Wa in safahu bidulmin wa batil, zadahu maradha min haitsu dhanna annahu yushfihi wa huwa kaman syafa maradul ish bil fujur bil ma'syuk. Akan tetapi kalau orang yang berpenyakit itu disembuhkan dengan kedoliman dan yang batil, yaitu menyembuhkan penyakit dengan penyakit, maka tidak akan bisa pernah sembuh, justru akan menambah sakit. Namun orang yang menyangka dia telah menyembuhkan penyakit itu, sebagaimana orang yang ingin melakukan maksiat, rindu dengan orang yang disukai padahal bukan mahram, belum jadi istri, rindu untuk bertemu dan melakukan maksiat, Ketika dia merindukannya, menginginkannya sampai dia sakit. Namun ketika dipertemukannya, bukan menjadi kesembuhan, malah menjadi penyakit. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya. Inna Allah lam yaja'al shifa'a ummati fima harramallahu alaiha. Bahwa Allah tidak menjadikan pengobatan penyembuhan bagi umatku dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Maka perhatikanlah pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada. Pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta bertanggung jawab. Jangan biarkan radio kita, televisi kita, kemudian di situ rumah kita dihiasi oleh musik. Oleh nyanyian-nyanyian yang diharamkan Allah. Kita isi, kita hiasi rumah-rumah kita dengan Al-Quran. Kita upayakan untuk membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membacanya karena kesibukan, paling tidak kita mendengarkan merotal dari Al-Quran, dari radio, atau dari kaset. Dan tidak mencukupkan itu, berupayalah untuk membaca Al-Quran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amsalha." ولا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف Barang siapa yang membaca Al-Quran maka baginya kebaikan dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh bahkan tak hingga dalam hadis yang lain kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan Tidaklah alif lam mim aku tidak tidak aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka hiasilah rumah-rumah kita dengan membaca Al-Qur'an. Jangan biarkan keluarga kita untuk menghiasi rumah-rumah kita dengan nyanyian-nyanyian. Silakan dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana seorang sahabi yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah al-ghina wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin bighairi ilmin dan sebagian orang sebagian manusia membeli perkataan-perkataan kosong lahwal hadis untuk menyesatkan dari jalan, dari jalan Allah tanpa ilmu. Dan itulah yang dimaksud dengan al-ghina. Oleh karena itu, ketahuilah pendengaran kita diminta bertanggung jawab. Penglihatan kita diminta bertanggung jawab. Hati kita dimintai bertanggung jawab. Dan hati ini disebutkan oleh Qayyim dalam kitabnya Waqtul Lahfan Beliau mengatakan bahwa hati ini seperti pemimpin bagi prajurit-prajuritnya. Hati ini laksana pemimpin bagi anggota tubuh seperti prajurit bagi sebagai pemimpin bagi prajuritnya. Tangan kita tidak mungkin menyentuh perkara yang diharamkan Allah kecuali hati yang telah menyuruhnya. Tidak mungkin mata kita memandang perkara yang diharamkan Allah kecuali itu bersumber dari hati yang telah menyuruhnya. Tidak mungkin pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah, kaki kita kita langkahkan ke tempat-tempat yang diharamkan Allah, ke tempat-tempat penuh dengan maksiat, ke tempat-tempat yang di situ banyak murka Allah, kecuali hati yang telah menuntunnya. Oleh karena itu hati laksana pemimpin seperti pemimpin bagi prajurit. Hati pemimpin bagi mata kita. Hati pemimpin bagi tangan kita. Hati pemimpin bagi telinga kita. Tidak mungkin kita biarkan telinga kita mendengarkan ribah. Tidak mungkin kita biarkan lisan kita mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sesuatu yang dimurkai Allah. Kecuali hati telah menyuruhnya. Maka untuk mengobati hati, memberikan menu yang tepat bagi hati tidak kalah pentingnya seperti kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan makan bagi anggota tubuh yang lainnya. Karena hati merupakan tolak ukur bagi seseorang. Kalau hatinya baik, maka akan baiklah semua jasadnya. Tapi kalau hati sudah rusak, maka akan rusaklah semua jasadnya. Oleh karena itu perhatikan ikhwan fiddin, jamaah pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin. Hati ini merupakan kunci bagi kita. Hati merupakan tolak ukur bagi seseorang. Dia bisa melakukan kebaikan kalau hatinya baik. Dan dia bisa melakukan kejahatan kalau hatinya itu jahat. Fahuwa malikuha. Wahiyya al-munafidhatu lima ya'muruha bihi. Al-qabilatu lima ya'tiha min hadiyih wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasdura an qasdihi wa niyatihi wa huwa al anha kulliha hati merupakan pemimpin atau raja bagi anggota tubuh yang lainnya dan anggota tubuh melaksanakan apa yang diperintah kepadanya oleh hati dan anggota tubuh menerima petunjuk dari hati. Dan tidak satupun perbuatan itu bisa berhasil sampai dia muncul dari tujuan dan niat yang terdapat di dalam hatinya. Oleh karena itu, wahwal mas'ulu anha kulliha. Hati itu akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinannya sebagaimana dalam hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, maka masing-masing akan dimintai pertanggung jawab atas kepemimpinannya. Fal amiru an nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Dan presiden, pemerintah, semuanya, RT sampai semuanya akan diminta pertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan seorang laki-laki ar rujul ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga akan dimintai pertanggung jawab atas kepemimpinannya terhadap rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan juga wanita, seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga, dia pun juga pemimpin bagi rumah dan anak-anak suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggung jawab. Ini menunjukkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara umum kulukum ra'in, kemudian memberikan contoh lebih khusus, padahal contohnya lebih banyak dari itu, ini menunjukkan apa yang disebutkan secara umum, kemudian khusus menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Karena kebaikan Sistem yang besar, yaitu masyarakat yang besar, yang dipimpin oleh seorang amir, yang dipimpin oleh seorang presiden, yang dipimpin oleh seorang raja, itu sangat bergantung dengan kelompok kecil, yaitu yang namanya rumah tangga yang dipimpin oleh seorang kepala rumah tangga. Dan rumah tangga pun juga akan tergantung bagaimana seorang ibu mendidik anak-anaknya menyebutkan seperti ini bukan hal Biasa saja ini menunjukkan setelah beliau menyebutkan umum, kemudian menyebut khusus. Sebagaimana dalam ayat hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat-salat dan salat wusta. Salat wusta adalah salat asar. Bukankah salat asar juga masuk dalam salat salat-salat yang lainnya? Mengapa disebutkan? Karena menunjukkan pentingnya. Yang disebutkan dalam ilmu balaghah adalah al-itnab, Oleh karena itu, kita bisa mengambil manfaat ya. Sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah, maka jangan sampai termasuk dalam hadis yaitu ad-dayyus yang tidak memiliki cemburu karena akan dimintai pertanggungan jawab. Demikian juga seorang wanita akan dimintai pertanggungan jawab. Maka bagian terkecil yang bisa memperbaiki dan mempertanggungjawabkan kepada Allah tentang urusan rumah tangga, tentang urusan yang lebih besar dari itu, maka bagian yang terkecil yang ada pada jasad kita adalah al-qalbu yaitu hati. Mari kita tata hati. Mari kita jaga hati kita. Mari kita obati hati kita dari berbagai macam penyakit dengan obatnya. Jangan mengambil obat-obat yang tidak dijadikan obat. Jangan menjadikan obat untuk penyakit, kemudian kita mengambil obat dari penyakit. Tidak mungkin jemaah sekalian, tidak mungkin para pendengar. Hati yang sakit kemudian diobati dengan dengan penyakit. Dan setiap perbuatan maksiat adalah penyakit. Semua perbuatan maksiat kecil dan besar itu bisa membuat hati seseorang sakit. Sementara Allah sudah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin." Sebagian orang telah membeli, telah menjadikan lahwal hadits yaitu nyanyian, musik untuk menyesatkan dari jalan Allah. Bagaimana mungkin ini bisa untuk mengobati hati? Maka ketahuilah hati kita akan dimintai pertanggungjawab anna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatihi kana al-ihtimamu bi tashihihi wa tasdidihi aula ma'tamad alaihi salikun setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab dan perhatian untuk memberikan atau mengobati dan menjaga kesehatan hati serta kelurusan hati itu sangat diutamakan oleh orang-orang yang berjalan di atas jalan yang benar. Menjadi sandaran sebelum mengobati yang lainnya. Karena hati merupakan sumber dari berbagai macam penyakit, demikian juga hati merupakan sumber dari berbagai macam kebaikan. وَالنَّظَرُ فِي أَمْرَادِهِ wa ilaji ahammu ma tansuku bihin nasikun. Melihat dan memperhatikan penyakit-penyakit hati serta mengobati dari penyakit-penyakit tersebut itu lebih per, lebih penting untuk dilakukan oleh orang-orang. Lamma kana al-qalbu yusafu bil hayati wa diddiha in qasama bihasabi dzalika ila salati aqsam al-qalbi sahih awis salim wal qalbil mayyit wal qalbil المريض. hati disifati dengan kehidupan dan kebalikannya dengan demikian berdasarkan hal tersebut hati dibagi menjadi tiga bagian tiga menjadi tiga macam yang pertama adalah hati yang sehat atau hati yang selamat sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim ini ya bentuk atau macam hati yang pertama dan yang kedua adalah hati yang mati dan ketiga adalah hati yang sakit di mana kita berada, apakah hati kita sehat, atau hati kita sakit, atau hati kita sudah mati. Kalau hati sudah mati, para jemaah, sudah sulit untuk menerima kebenaran, sudah keras dan beku, bahkan lebih keras daripada batu. Wahyu asyaddu duminal minal hajar ya. lebih keras daripada batu sementara disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa hati yang keras seperti batu padahal batu itu ada yang bisa mengeluarkan sungai ada batu yang bisa memancarkan air ada batu yang hancur karena takutnya kepada Allah وهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن لما يهبط من خشية الله. Ketahuilah bahwa hati yang keras itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Dan mereka mengatakan qalu fi qulubina akinnah mereka mengatakan dalam hati kami sudah ada penutupnya, sudah gak mau menerima kebenaran. Padahal hati batu yang keras itu masih ada yang mengalir sungai. Batu yang keras masih ada yang bisa mengalir air, yang bisa dimanfaatkan, bermanfaat baginya dan bagi orang lain. Dilihat indah bagaimana bebatuan yang mengalir sungai. Indah dipandang sejuk dan teduh untuk didiami. Namun kalau hati sudah beku, hati sudah kaku, hati sudah keras dan membatu, maka dia tidak bisa menerima kebenaran. Sulit untuk menerima kebenaran, bahkan menolak kebenaran. Maka perhatikan apa yang masuk dengan hati yang sehat. Apa yang masuk dengan hati yang sakit dan apa yang dimaksud dengan hati yang mati. Kita berada pada hati yang seperti apa? Maka mari kita perhatikan di sini. Hati yang sehat adalah huwa al-qalbus salim. Alladhi la yanju yawmal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi. Kama qala ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sehat adalah hati yang salim. Di mana tidak akan selamat pada hari kiamat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-88, pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Wa qila fi ta'rifihi innahu al-qalbu alladhi salima min kulli syahwatin تخالف أمر الله ونهي تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودية من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله فخلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء وخلص عمله لله Hati yang sehat adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangan Allah. Hati yang salim adalah hati yang selamat dari setiap syubhat yang melawan dan menyelisihi firman Allah dan selamat dari penghambaan kepada selain Allah dan selamat dari berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadahnya hanya untuk Allah. Kehendaknya, cintanya, tawakalnya, ketaatannya, ketakutannya, mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal perbuatannya dia bersih. Semua amal perbuatannya murni hanya untuk Allah. Fa in habba habba fillah wa in abghadha abghadha fillah wa in a'ta a'ta lillah wa in mana'a mana'a lillah. Kalau dia mencintai, dia mencintai karena Allah. Kalau dia membenci, membenci karena Allah. Kalau dia memberi, memberi karena Allah. Kalau dia menolak atau menghalangi, dia menghalangi karena Allah Subhanahu wa taala. Adakah cinta yang bukan karena Allah? Tidak sedikit. Cinta karena syaitan, cinta karena hawa nafsu, cinta karena dunia dan seterusnya. Disebutkan dalam sebuah hadis man ahabba fil man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa man'a lillah faqad al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan dia menghalangi atau menolak karena Allah, maka imannya sempurna. Bagaimana membenci karena Allah? Ketika seseorang itu hatinya tidak pernah terbesit di dalamnya perasaan cemburu ketika melihat keluarganya mengerjakan perbuatan maksiat. Tidak pernah ada rasa benci terhadap itu, maka ketahuilah bahwa hatinya itu adalah sudah sakit. sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihil ma'ruf wa yunkiru bihil munkar akhrajahu Tabrani dengan sanad yang sahih telah binasa orang-orang yang tidak memiliki hati yang hatinya itu yang hatinya itu tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran Bagaimana hatinya bisa tenang? Dengan alasan karena dia sudah bisa mencukupi istrinya. Sementara istrinya membuka auratnya. Bagaimana hatinya bisa tentram? Sementara anak dan istrinya meninggalkan sholat. Sementara anak dan istrinya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dengan alasan karena dia sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, yaitu telah memberikan nafkah kepada mereka. Bagaimana seorang ibu bisa tenang hatinya sementara anak putrinya dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya? Bahkan tidak sedikit yang merasa senang dan bahagia karena yang membawa anaknya adalah laki-laki yang memiliki pangkat laki-laki yang memiliki derajat. Padahal itu bukan mahramnya, belum menikahinya. Bukankah ini sudah banyak terjadi di antara kita? Kalau tidak tahu, itu musibah. Dan kalau tahu, maka musibahnya lebih besar. Inna katadri fahya musibah. Wa illam wa illam tadri fahiya musibah wa in tadri fal musibatu a'zam. Apabila engkau belum mengetahui maka itu musibah. Dan apabila engkau sudah tahu maka musibahnya lebih besar. Kalau belum tahu bahwa perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan saudaranya, bukan suaminya dibawa oleh laki-laki ke sana kemari, dipegang dan seterusnya, Bahkan melebihi dari itu, tentu saja ini merupakan perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Namun tidak sedikit orang-orang yang harus bertanggung jawab kepadanya dari orang tuanya, ayah dan ibunya, saudaranya. Hati tidak pernah terusik sedikit pun, bahkan sebaliknya, hatinya tidak merasa tentram, merasa bahagia. Maka ketahuilah Kadang ada orang yang dia tuh sakit dan dia tahu kalau dia sakit. Dan dia berupaya mencari obat dari sakitnya itu. Ada orang yang sakit yang dia sadar bahwa dia sakit. Namun tidak ada usaha dan upaya untuk mencari obat dari penyakitnya. Namun yang parah lagi, yang lebih parah lagi adalah orang yang dia tuh sakit tapi dia merasa tidak sakit bahkan merasa sehat, jangankan untuk mencari obatnya. Meninggalkan penyakit-penyakit itu dia tidak kuasa untuk melakukannya karena dianggap penyakit itu merupakan obat. Waliyahudzubillah. Sehingga tidak heran ketika melihat seseorang yang hatinya tidak terusik ketika melihat perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan olehnya atau dilakukan oleh orang-orang yang harus berada dalam tanggungan tanggungannya, tanggung jawabnya seperti anak dan istrinya dan yang lainnya. Maka hati yang sehat adalah kalau dia melakukan kebaikan, dia senang. Dan kalau dia melakukan kejelekan, dia sedih. Kalau dia tertinggal dari perbuatan baik, dia sedih. Kalau dia terjerumus ke dalam perbuatan yang mungkar hatinya sedih. Nabi bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang membuat senang perbuatan baik yang dilakukan atau membuat sedih perbuatan jelek yang dilakukan, maka dia orang beriman. Iman berada dalam hati, artinya hatinya sehat. Artinya hatinya dia salim, karena hati yang salim adalah hati yang bebas dari syirik. Sebagian mengatakan adalah hati yang bebas dari perbuatan bid'ah dan tenang dengan perbuatan sunnah. Seperti perkataan Abu Usman An-Naisaburi. Maka hati yang sehat ketika dia mencintai mencintai karena Allah Ketika dia membenci, membenci karena Allah. Ketika dia memberi bukan karena ingin dipuji. Ketika dia memberi bukan karena ingin mendapatkan kedudukan. Ketika dia memberi bukan karena ingin sesuatu balasan di dunia ini. Tapi semua dilakukan karena Allah. Demikian juga ketika, dia menghalangi, maka dia menghalangi karena Allah wala yakfihi hatta wala yakfihi hadha hatta yaslima minal inqiyadi wat tahkimi likulli man ada rasulih sallallahu alaihi wasallam dan hal ini tidak cukup sampai hatinya itu selamat dari ketundukan dan berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala berfirman maka kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang beriman laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan perkara kemudian dia memilih yang lain dari perkaranya itu. Fayaqidu qalbahu ma hu aqdan muhakkaman 'ala itmami wal iqtidai bihi wahdahu دون كل أحد في الأقوال والأعمال فلا يتقدم بين يديه بأقيدة ولا قول ولا عمل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم dan dia mengikat hatinya dengan sempurna dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan yang lainnya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dan dia tidak mendalui perkataan Rasulnya, baik dalam masalah akidah, ya, maupun ucapan dan juga perbuatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1, ayat 1, Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Tidak sedikit orang-orang yang ketika dikatakan kepadanya Allah berfirman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka dia mengatakan pendapatku begini, pendapat fulan begini dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa hatinya masih belum bersih, bahwa hatinya masih terdapat di dalamnya kekotoran-kotoran masih belum tenang dengan sunnah. Sebagaimana Kolbun Salim kata Abu Utsman An-Naisaburi adalah hati yang terbebas dari perbuatan bid'ah dan dia tenang dengan perbuatan yang sunnah. Maka dua penyakit yaitu syahwat dan subhat di mana syahwat ini merupakan sumber dari berbagai macam penyakit di mana syahwat ini akan melemahkan orang. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa yang namanya syahwat ya, itu bisa <clears throat> merusak tujuan dan kehendak untuk melakukan amal perbuatan yang baik. Adapun subhat itu bisa merusak tujibu fasad al-ilmi wal i'tiqad yaitu bisa merusak ilmu dan keyakinan. Syahwat melahirkan perbuatan maksiat, syubhat melahirkan keraguan-raguan bahkan bisa kepada kekufuran. Dengan demikian sebagaimana disebut Ibnu Katsir, ya dimaksud hati yang salim adalah hati yang bersih minat danas wasyirik. Danas kekotoran yang berbentuk perbuatan maksiat yang bersumber dari syahwat. Syirik merupakan perbuatan dosa besar yang paling besar yang bersumber dari subhat. Bukankah sekarang ini banyak orang yang menganggap sunnah adalah sesat sebagai perbuatan bid'ah dan sebaliknya perbuatan bid'ah seperti adalah sunnah. Tidak mau mendatangi maulid Nabi kemudian mengatakan tidak mau dengan sunnah. Bagaimana orang mencintai Rasul kok dilarang? Bagaimana orang ingin mencintai nabinya dikatakan bid'ah dengan mengadakan maulid nabi? Maka kalau kita mencintai Allah, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Kalau engkau mencintai Allah, maka ikuti aku. Yuhbibkumullah wa yaufir lakum dunubakum. Dalam surat Al-Imran ayat 31. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi. Maka Nabi, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini merupakan hakim yaitu merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah tapi tidak dengan cara Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini disebut dengan kadib, orang yang berdusta. Bagaimana kita mencintai Allah? Kalau orang mencintai Nabi-Nya, dia mencintai Allah. Dan kalau Allah, kalau dia mencintai Allah, mencintai Nabi-Nya. Dan kalau mencintai Allah dan mencintai Nabi-Nya harus dengan cara yang ditempuh dan diajarkan oleh Nabi-Nya. Kalau nabinya tidak memberikan cara itu, apakah kita akan mengatakan bahwa nabinya tidak menyampaikan sehingga luput dari binaan beliau, sehingga luput dari pendidikan beliau? Padahal agama ini sudah sempurna al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhir ayat al Malik mengatakan man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan fahuwa za'ama anna Muhammad qad risalah. Barang siapa yang menganggap melakukan perbuatan binah dan menganggap baik, maka dia telah menganggap Nabi Muhammad ini telah mengkhianati risalah ini, tidak menyampaikan semuanya. Apakah Nabi Ketika beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam beliau menjalankan Maulid Nabi? Apakah para sahabatnya radhiyallahu taala anhum menjalankan itu? Maka hati yang salim adalah hati yang tenang dengan sunnah. Hati yang salim adalah hati yang terbebas dari perbuatan bid'ah. Khalin minal bid'ah wa yatma'innu bis sunnah yaitu hati yang bebas dari perbuatan bid'ah dan hati yang tenang dengan perbuatan sunnah. Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan bahwa perhatikan dalam kamu berbuat, dalam kamu beramal. Beramal sedikit, sederhana, sesuai dengan sunnah. Jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi tidak sesuai dengan sunnah. Itulah hati yang salim. Hati yang salim adalah hati yang Kata Ibn Abbas adalah hati yang mengucapkan Yashhadu an la ilaha illallah. Definisi yang disampaikan oleh para sahabat atau oleh tabi'in dan yang lainnya itu satu dengan yang lainnya saling mendukung. Dan di sini dikumpulkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang dinukil oleh Syekh Ahmad Farid yaitu hati yang bebas dari syahwat yang menyelisih perintah Allah dan larangan Allah. Nyanyian adalah merupakan syahwat. Nyanyian musik merupakan larangan. Sebagaimana sudah sampai kepada kita dalilnya. Terus bagaimana untuk mengobati hati yang berpenyakit, hati yang sedih, hati yang memiliki penyakit dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang? Maka ini tidak mungkin bisa mengobatinya. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Muqayyim, bisa menambah penyakit. Demikian juga yang subhat, yaitu subhat ini kerancuan, syahwat kesenangan. Kesenangan bisa menghasilkan perbuatan maksiat dan keraguan bisa menghasilkan kekufuran. Ya. Di antaranya adalah dikatakan yang sunnah adalah bid'ah, yang bid'ah adalah sunnah. Lahir keraguan-raguan timbullah keyakinan. Kemudian juga orang-orang yang menyatakan bahwa perbuatan sunnah adalah bid'ah, syirik adalah tauhid, tauhid adalah syirik. Ini semua merupakan subhat. Ya, dan subhat ini tidak bisa diangkat kecuali dengan ilmu. Subhat tidak bisa diangkat kecuali dengan dengan ilmu. Inilah hati yang hati yang uh, yang sehat yang sehat al-qalbus sahih qalbun sahih yaitu hati yang selamat dari dua penyakit syahwat dan subhat kemudian hati yang senantiasa beribadah karena Allah semua ibadahnya dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala dia kehendaknya karena Allah, cintanya karena Allah, bertawakal kepada Allah, dia taat kepada Allah, takut kepada Allah, roja mengharap kepada Allah, maka amalnya semuanya murni untuk Allah semata. Ketika ketika dia mencintai mencintai karena Allah, ketika membenci membenci karena Allah, ketika memberi memberi karena Allah. Dan semuanya tidak cukup kecuali juga harus bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan konsekuensi dari kalimat syahadah atau syahadatain Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Ibnu Abbas mengatakan orang yang hatinya bertauhid adalah orang yang bersyahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Dan tidak akan bisa cukup kecuali dengan syahadat Muhammadur Rasulullah. Dan konsekuensinya adalah kalau orang menyatakan Allah sebagai ilah sesembahan yang berhak disembah, maka dia harus memurnikan semua ibadahnya karena Allah. Dan kalau dia mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, maka dia harus tunduk dan patuh serta taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendahului perkataan orang lain dibandingkan perkataan Allah dan Rasulnya. Jangan kita mengatakan begini, sementara Rasulullah mengatakan yang lain. Abu Bakar mengatakan, langit mana yang menjadi pelindung bagiku dan bumi mana yang akan aku injak kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui. Ya. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang sudah menyatakan syahadat, maka konsekuensinya adalah harus dia mengakui bahwa Allah sebagai sesembahan yang berhak disembah, tidak yang lainnya, dan menyerahkan semua peribadatan hanya untuk Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah saw sebagai Nabi dan utusannya, kemudian kita tidak melanggar apa yang dilarangnya. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini hati yang selamat. Ya. Jadi hati yang salim kesimpulannya adalah hati yang bertauhid, hati yang bebas dari syirik, hati yang salim, hati yang bebas dari perbuatan bid'ah dan tenang dengan sunnah. Hati yang salim adalah terbebas dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini hati yang salim. Kemudian pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, serta istiqomah untuk senantiasa menuntut ilmu. Ketahuilah, yang kedua adalah hati yang mati. Dan ini merupakan lawan dari hati yang salim. Yaitu, la ya'rifu rabbahu, wa la ya'buduhu bi amrihi, wa ma yuhibbuhu wa bal huwa waqifun ma'a syahwatihi wa ladzatihi walau kana fihi suhtu rabbih wa ghadabih fa huwa la yubali idza faza bi syahwatihi wa hadhihi radiya rabbuhu am sakhita fa huwa muta'abbadun au muta'abbidun li ghairillah Hati yang mati adalah lawan dari hati yang salim. Yaitu dia tidak mengenal Allah la ya'rifu rabbahu. Oleh karena itu orang kafir hatinya mati. Sehingga ketika ditanya oleh, oleh malaikat mungkar nakir, Marrabuka, ha ha, aku tidak tahu siapa Tuhanmu. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Dan hati yang mati dia tidak beribadah kepada Allah dengan perintahnya. Artinya dia beribadah dengan perkara yang tidak diperintahkan Allah. Maka yang namanya takwa Sebagaimana disebut oleh Talq bin Hubaib, at-taqwa adalah an malabi bi ta'atillah ala nur minallah tarju thawaballah. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nur minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau berbuat taat, engkau beribadah sesuka dengan nur dari Allah. Apa itu nur? Ilmu. Apa itu ilmu? Perintah sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Dan dengan itu engkau mengharapkan pahala dari Allah. Jangan seperti orang sufi beribadah tidak mengharapkan balasan dari Allah. Beribadah tidak mengharapkan surga. Beribadah tidak takut dengan neraka. Bagaimana dengan doa yang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka hati yang mati dia tidak beribadah dengan perintahnya. Ya dan tidak beribadah dengan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah. Bahkan dia senantiasa selalu bersama dengan syahwatnya dan kelezatannya, dengan kesenangannya. Meskipun di situ mengandung murka Allah, dia tidak peduli. Kalau dia berhasil bisyahwati yuhadzih, kalau dia berhasil dengan syahwatnya, dengan kesenangannya, wahadzihi dan bagiannya, apakah Tuhannya ridho, Allah ridho atau murka, maka dia tidak peduli dengan itu dan dia beribadah dengan selain Allah. In ahabba ahabba li hawa wa in abghadha abghadha li hawa. Kalau dia mencintai, mencintai karena hawa nafsu dan kalau dia membenci, membenci karena hawa nafsu. Ketika dia berhubungan dengan orang, bukan cinta karena Allah, tapi karena yang lainnya. Ketika dia memberi wa ina ato ato hawa, dia memberi memberi dengan karena hawa nafsunya. Wa in mana amana ali hawa, ketika dia menghalangi menghalangi karena hawa hawa nafsunya. Maka di sini hawa nafsunya yang menjadi pengaruh memberikan pengaruh bagi dirinya. Ketika dia melakukan apa saja yang menyetir dia dan yang mengendalikan dia adalah hawa nafsunya. Ya. fahawahu fahawahu asharun indah maka hawa nafsunya yang beri pengaruh kepadanya ya, wahabba ilaihi min radi min rad min <clears throat> min ridha maulahu dia lebih mencintai dan lebih mengikuti hawa nafsunya daripada ridha Allah Subhanahu wa taala fal hawa imamuhu wasyahwatu qaiduhu wal jahlu sa'iquhu wal ghiflatu <clears throat> markabuhu Hawa nafsunya menjadi pemimpinnya. Syahwatnya, kesenangannya menjadi penyetirnya atau pemimpinnya. Kebodohan yang menyuruhnya dan kelalaian menjadi tunggangannya. Fahuwa bil fikri fi tahsili agrodi adunyawiyah maghmurun. Wa bisakratil hawa wa hubbil ajilati maghmurun. Maka dia senantiasa untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia yang dilakukan dan ingin mendapatkan segera apa yang diinginkan di dunia ini. Yunada ila Allah wa ila daril akhirah min makanin ba'id fala yastajibu nasih. Maka dia dipanggil atau dipanggil kepada Allah dan kepada hari akhirat dari tempat yang jauh. Artinya dia tidak mau menjauh dari Allah dan dari akhirat. Padahal akhirat wal akhiratu khairu wa abqa bahwa akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Tapi dia disibukkan dengan urusan dunia. Kalau sudah menghitung masalah uang, ada keuntungan, maka dia berlari sekencang-kencangnya. Akan tetapi ketika mendapatkan hasil kemudian hasilnya itu harus diinfakkan, harus disedekahkan, harus dilakukan zakatnya, maka dia tidak peduli dengan itu. Karena apa? Karena hatinya sudah sudah membeku. Hatinya sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Hatinya sudah dikuasai oleh syaitan, syaitanun marid. Dan dunia bukan menjadi tunggangannya, akan tetapi dia ditunggangi oleh dunia. Dunia sebagai pengendali, bukan dia mengendalikan dunia. Namun kalau ilmu, pendengar roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang yang punya ilmu, maka ilmu akan menjaga, menjaga orang itu. Kalau orang dikuasai dunia, maka orang ini yang akan menjaga dunia. Namun, kalau kita mau iri kepada orang yang punya ilmu, yang meng, yang mengamalkan ilmu, dan kita iri kepada orang yang punya harta dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka ini yang dibolehkan keinginan seperti itu. Akan tetapi kalau orang sudah dikuasai oleh harta, dikuasai oleh dunia, dikendalikan oleh dunia, maka dia tidak akan peduli dengan ilmu dan dia akan jauh dari Allah akhirat dianggap adalah sebuah tahayul belaka. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan, biarlah nanti akan aku tanggung pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Yang penting di dunia ini sudah bisa merasakan semua yang bisa dirasakan. Maka ketahuilah, berhentilah sejenak Anda. Wahai saudaraku, berhentilah Anda sejenak, berfikirlah bahwa dunia itu adalah fana Dunia tidak kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia dan harta yang kita kumpulkan, anak yang kita kumpulkan tidak akan ada manfaatnya. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Hati yang bertauhid. Hati yang tenang dengan sunnah. Hati yang gundah dengan perbuatan bid'ah. Maka berhentilah sejenak untuk berpikir bahwa semuanya akan berakhir Tidakkah kita melihat ke kanan dan ke kiri tetangga yang sudah menghadap Allah? Tidakkah kita melihat ke belakang orang-orang yang kita cintai yang sudah diambil oleh Allah? Semuanya akan kembali kepada Allah dan kita menunggu gilirannya. Maka ketahuilah, semuanya tinggal kita bertanggung di hadapan Allah Rabbul Alamin. Tidak sedikit pun yang akan terlalaikan oleh Allah. Semuanya akan dicatat oleh Allah dan semuanya akan dibalas oleh Allah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara barang siapa yang berbuat baik sebesar biji zarrah maka dia akan melihatnya dan barang siapa yang berbuat jelek sebesar biji zarrah maka dia akan melihatnya semuanya akan diperlihatkan Allah dan semuanya akan dibalas oleh Allah azza wajal sampai di sini insyaallah kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab yang bisa saya jawab insya Allah saya jawab dan tidak tidak bisa ya insya Allah akan kita carikan jawabannya ya Taib, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada Demikian sesi materi dari uh, pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus bersama Ustaz Mahfud Hafizullah Dan untuk selanjutnya seperti biasa kita akan membuka sesi tanya jawab uh, kurang lebih 15 menit ke depan Kita akan uh, menerima pertanyaan bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543. Untuk yang pertama kita angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan dari mana Ibu? Mohon dikecilkan radio monitornya, Bu. Dari di Bekasi. Silakan begini Pak Ustadz, kami yeah. punya tiga orang yang masih kecil-kecil. Yeah. Nah, terkadang kalau pas lagi rapat suka lupa zikir pagi Ustadz. Ingat-ingat yeah. itu antara jam 10 jam 11. Yeah. Lalu kita buru-buru bersikir gitu. Yeah. Tapi apakah Allah masih mau menerima zikir pagi kita Ustadz? Yeah. Begitu saja. Yeah. Assalamualaikum. Yeah. Iya. Waalaikumsalam. Yeah. Iya. iya dalam masalah ini jangankan yang seperti itu, Solat misalkan kita lupa dan ini ketika kita tertiduran atau lupa ya dan kita ingat sudah di luar waktunya maka sholat kita disuruh untuk sholat apalagi untuk zikir hmm. maka insya Allah ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah kita angkat kembali di lain telepon berikutnya Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak dari mana? Eh, saya dari Pak Nur Salim ya, hmm. Komplek RTM Simanggis. Iya. Silakan Pak. Mau nanya ini Pak, oh, kalau hati yang salim tadi gimana Pak maksudnya Pak? Ya. Hmm. Kalau hati yang Iya. Salim. Ya, hati yang iya. salim dengan hati yang tidak salim itu mau dijelaskan kembali tadi Pak. Oh, Pak hmm, iya. iya. Baik. Terima kasih Pak Nur Salim, iya. Cimanggis Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya, kepada Pak Nur Salim ya. iya. ya, hati yang salim adalah hati yang selamat ya terbebas dari dua penyakit besar ya yaitu syahwat dan subhat di mana syahwat ini akan melahirkan perbuatan maksiat dan subhat ini akan merusak ilmu dan keyakinan, yaitu akan melahirkan keraguan-raguan bahkan bisa kepada kekufuran. Kemudian hati yang salim semuanya ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah semata. Ya, dia takut hanya kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, dia mengharap hanya kepada Allah, memberi, membenci karena Allah, mencintai karena Allah, menolak karena Allah. Kemudian selanjutnya dia berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah hati yang salim, adalah hati yang kata Abu Utsman An-Nisaiburi adalah hati yang e, bebas dari perbuatan bid'ah dan dia hatinya tenang dengan perbuatan sunnah yaitu sunnah di sini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita angkat untuk yang ketiga di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana, Bapak? Saya dari Cibinong, saya mau tanya. Iya, silakan. Iya, iya, Bagaimana iya. cara mengobati hati yang gelisah dan merasa sunyi? Gitu aja Ustaz. Iya, iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Katakanlah Bapak, ya pertama sebagaimana Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ingatlah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Jadi kalau hati kita gelisah maka kita berzikir dan seutama-utamanya berzikir adalah dengan membaca Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an. Kalau kita tidak sempat membaca Al-Qur'an karena di jalan atau bagaimana, kita membaca apa yang menjadi yang bisa kita ucapkan untuk berzikir kepada Allah. Yang ringan apa? Sebagaimana Nabi bersabda yaitu uh, dua kalimat ya kalimatan khufatan, uh, eh, ala lisan thaqilatan indal mizan habibatan lil rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan lisan berat timbangannya di sisi Allah dan cinta Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu nah, ya. kita angkat pertanyaan dari pendengar uh, seorang uh, ibu di Bekasi Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Eh, ana selalu senang berbuat kebaikan hmm. dan sedih dengan perbuatan keburukan. Hmm. Tetapi ana selalu merasa hati ana ini tidak sehat. Malah ana hmm. merasa hati ana rusak. Apakah hati ana ini eh, termasuk hati yang berpenyakit Ustaz? Demikian. Ya, ketika seseorang senang melakukan kebaikan atau perbuatan baik yang dilakukan itu menyenang membuat, membuat dia senang iya. atau membuat dia sedih perbuatan jelek yang dia lakukan, maka kata Nabi, "Man Eh, man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fa huwa mu'min. Barang siapa yang eh, perbuatan baik yang membuat dia senang, perbuatan jelek membuat dia sedih, maka dia itu beriman. Hatinya sehat ya. Sekarang kalau sudah buat begitu tapi hatinya masih gundah, masih merasa bagaimana tidak tidak sehat ya. Ini merupakan juga tanda-tanda bagi orang yang beriman. Karena orang beriman dia senantiasa berada di antara al khawuf war-raja ya khauf yaitu khawatir ya bagaimana apakah hati saya ini sehat atau tidak kemudian uh, apakah saya ini diterima oleh Allah perbuatan saya atau tidak dia khawatir al khauf tapi dia jangan khauf saja jangan berhenti di situ harus ada ya. roja hmm. yaitu mengharap bahwa Allah itu maha pengampun, Allah akan menerima hmm. perbuatan baik hambanya. hmm. Maka insya Allah tidak seperti itu. Hmm. Dan uh, senantiasalah ibu seperti itu dan apa jangan berhenti pada khawatir saja, tapi berharap kepada hmm. Allah hmm. semoga Allah subhanahu wa taala hmm. menerima semua perbuatan baik dan mengampuni perbuatan jelek. Ya. Nah, nah kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz Alhamdulillah saya sudah mengenal manhaj yang mulia, manhaj salaf eh, beberapa bulan yang lalu. Tetapi untuk e, mengamalkannya sangat sulit sekali. Ana masih e, sering mendengarkan musik walaupun sudah mulai e, dikurangi dan amalan-amalan lainnya yang dilarang tapi Ana sulit untuk meninggalkannya. Apakah yang terjadi dari hati Ana? Apakah hati Ana termasuk ke dalam hati yang mati? Mohon jawabannya. Yeah. Iya. Uh, ketika seseorang sudah memiliki perasaan itu, maka ketahuilah ya itu sudah ada terbuai di situ bersemi uh, kehidupan dalam hatinya. Mm -hmm. Namun kalau orang itu sudah tidak merasakan sekali yeah apa namanya sakitnya hati ketika melakukan kerusakan, melakukan maksiat, maka ketahui itu merupakan semi-semi kematian hati kita. Hmm. Insya Allah kalau sudah seperti itu sudah bersemi. Namun hmm. jangan biarkan, jangan sebagai pembenar karena baru ngerti orang yang sudah ngerti dakwah salah bukan berarti dia baru Islam sudah lama Islam. Iya, iya. Ya Islam itu hmm. <laughs> bukan berarti dia baru masuk salah kemudian salah saja yang melarang iya, iya. musik iya. musik itu dilarang oleh Islam nah, ya hmm, hmm. musik itu dilarang oleh Islam hmm. hmm. sebagaimana uh, firman Allah tadi nah. dalam surat wamilan nasi maishari lawal hadis liyudilla ansabilillah nah. bigoni ilmin lawal hadis adalah musik nah. ya nah hmm. kita angkat untuk yang berikutnya di telepon kembali assalamualaikum halo halo iya ya. silakan dari mana halo iya silakan uh, dari Bu Siti iya silakan hmm. Eh, gini, saya mau tanya, masalahnya ini masalah anak saya. Anak saya tuh mau uh, apa? Uh, sebelum dia menikah itu dia mencintai orang lain ya Pak. Yeah. Terus si wanita itu menikah dengan orang lain, yeah. terus anak saya patah hati serius. Iya, iya, yeah. Iya. Terus dia uh, menikah, yeah. sudah menikah. Dalam kehidupan pernikahannya itu istrinya mungkin agak gimana gitu. Yeah. Nah si anak saya ini terus terang dia punya kehidupan sebelumnya mencintai orang. Mm -hmm. nah, iya. hmm. yeah, terus, pertanyaannya langsung. Pertanyaannya mm -hmm. sekarang ini eh, kekasihnya yang dulu itu menjadi janda, terus eh, anak saya ini mau menikahi tapi istrinya nggak setuju jadi ribut terus nih berantem terus. Hmm, iya, iya. Saya saya pikir ya kan di agama Islam boleh menikah yeah. jadi dua ah, gitu iya, kan yeah, supaya tidak ada cina. yeah. tapi tetap aja ribut terus yeah. anak saya mau menceraikan istrinya gitu yeah. gimana jadi apa yeah, iya, iya. yeah. solusinya iya yeah, terima kasih bu silakan. iya uh, pertama Uh, ketahuilah ibu, ya itulah sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Ibnu Qayyim orang yang rindu kepada sesuatu yang bukan menjadi haknya ya yaitu merindukan al-fujur perbuatan yang tidak benar kemudian bukan berarti jadi kebaikan bagi dirinya eh, sebagaimana yang terjadi seperti itu karena dulunya mungkin istilah dengan pacaran dan iya, seterusnya benar, benar. maka sangat uh, tersisa di situ. Ya tentu saja ini merupakan yang tidak benar. Hmm. Adapun keinginan misalkan menikah lagi, gak itu gak ada masalah. Alhamdulillah ibu juga sudah bisa memahami mm-hmm. masalah tahadud ini yeah, ya, iya. poligami mm dalam hmm. Islam. Mm-hmm. Ya, fantihu ma balaku minan nisa, yeah. matna wa thulatha wa ruba. Nah. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya iya. nikahilah apa yang kamu senangi dari perintah 2, 3 atau 4. Ini perintah apa apa namanya? firman Allah ya, bukan perintah ini, firman Allah nah. ya. Ini perbedaan ulama perintah dan tidaknya. Nah, demikian ya. Kalau nggak nggak bisa, ada yang bakal satu. Hmm. Dan nggak boleh seseorang mencerai istrinya, hmm. kemudian karena orang yang diindikai, Ya, hmm. misalkan um, menikahi saya mau menikahimu asalkan kamu menceraikan istrimu ini maka tidak boleh dengan hmm. syarat seperti itu ya, ya. kalau ketahuilah kepada yang punya masalah kalau yang yang apa namanya yang belum diambil itu belum tentu jadi maslahat kemudian yang sudah terjadi ini apa namanya akan terjadi kerusakan ya maka jangan sampai untuk melakukan itu dan sebelumnya harus banyak-banyaklah minta petunjuk kepada Allah yaitu dengan sholat istighfar, nah, demikian ya. Kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Bapak. Eh, Barakalufik untuk antum berdua. Barakalufik barakallah. Mau tanya nih tanda tanya tanda tandanya Allah ridho sama kita apa dan kalau bisa hmm. dirasain nama hati itu rasanya seperti apa hmm. terima kasih hmm. yeah. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Tanda -tanda Sebagaimana kita hmm. eh, tadi ayat Allah Subhanahu wa taala Qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hmm. Kalau kalian katakanlah kalau kalian mencintai Allah maka ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintaimu, akan meridaimu ya dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعتهم والذين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار orang-orang yang masuk Islam terlebih dahulu ya, dari kalangan Muhajirul Ansor dan diikuti oleh orang-orang dengan ihsan maka Allah ridho kepada mereka radhiyallahu anhum radwan ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah ya maka di sini untuk mendapat ridho Allah yaitu dengan jalan apa dengan jalan meng, meng, kita melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan sunnah Nabi bagaimana tanda-tandanya ya tanda-tandanya adalah kita istiqomah hmm. untuk menjalankan perintah itu. Ya, ini ini merupakan uh, menunjukkan ridha Allah kepada kita, ya. Dan kalau kita misalkan sudah menjalankan menjalankan itu hmm. masih mendapatkan musibah, yeah. masih mendapatkan ini, kita jangan sampai seudon kepada Allah. Ya, ana inda dhanni inda dhanni abdi bihi bahwa aku berada dalam persangkaan hambaku hmm. ya jangan sampai kita seudon berpersangka buruk kepada Allah ketika kita sudah menjalankan perintahnya dengan baik menjalankan sunnah Nabi dengan baik kemudian kita masih dapat musibah, dapat uh, anak sakit atau ini tidak selesai, tidak beres, maka kita jangan sampai berprasangka buruk. Itu bukan menunjukkan uh, bukan menunjukkan ketidakriduan Allah kepada kita. Bahkan semakin sayang Allah kepada hambanya, hmm. itu ujian akan diberikan oleh Allah kepada kita. Asyadul hmm. bala balaul ambiya, fal hmm. amsal sumal amsal fal amsal. Sebaik apa seberat-beratnya cobaan para nabi, hmm. kemudian orang yang semisalnya dan semisalnya. Hmm. Demikian, Pak. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya di lain telepon kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan ya. Ibu. Eh, saya menanyakan. Mohon maaf dikecilkan Ibu monitornya. Iya. Ya, silakan. Uh, kalau untuk menjaga hati yang saling itu gimana? Hmm, iya. Uh, kadang-kadang kadang-kadang kita uh, terpancing dengan caci makian orang-orang yang iya. membenci iya. iya, iya. Iya. Iya. Ya, cukup ya, Ibu. Iya. Iya. Kebanyakan ini tidak salah ya orang menganggap hati yang salim itu orang yang sebatas pada orang yang sabar saja. Tapi tidak ya, tidak terbatas pada itu. Hati yang salim adalah hati yang bersih dari noda-noda syirik, kesyirikan, menyekutukan Allah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, hati yang salim, hati yang senantiasa tenang dengan melakukan sunnah yaitu perkara-perkara yang menjadi uh, teladan kita yaitu dari Nabi Muhammad saw Kemudian hati yang salim adalah hati yang memang tadi itu sabar dan seterusnya ya. Dan orang yang sabar untuk menjaga hati untuk senantiasa itu ya paling tidak kita pertama mendengarkan bagaimana keutamaan orang yang sabar. Nabi saw bersabda, "Mana kosomalun min sodakotin, wala zadallahu abdan bi'afin illa izza wa man tawadu'a lillah rafa'ahu rawahu muslim tidaklah berkurang harta karena sedekah dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba karena rasa pemaafnya kecuali dia itu akan menambahkan diberikan kemuliaan dan barang siapa yang tawadhu rendah hati karena Allah maka Allah akan mengangkat derajatnya. Nah ini maka kita eh, banyak-banyaklah untuk memberikan maaf kepada orang selama itu uh, tidak ada manfaatnya kalau kita mengadakan perlawanan itu. Nah, kemudian dari pesan singkat saja dari Pak Muh Muflihan ya di Serang. Ustaz uh, eh, tentang ayat lahwal hadis itu yang yeah. Hmm. tadi disebutkan adalah uh, dari surat dan ayat berapa kemudian uh, mengenai nasyid apakah termasuk ke dalam lahwal hadis uh, bagaimana dengan hukum nasyid sendiri sebagai yang isinya diantaranya adalah untuk mengajak kepada kebaikan Ustaz. Nah. Iya. Uh, itu dalam surat Luqman nah. ya uh, ayat ke-6 ya, hmm, ya. Hmm, hmm. ayat ke-6 wa minan nasi masih wa lahul hadits nah. li yudilla an sabilillah surat Luqman ya surat Luqman itu surat ke-31 satu iya. ayat yang ke-6 iya. ya. nah itu kemudian, nah, kemudian apakah anasyid masuk di dalamnya perhatikan ya Uh, kita lihat orang-orang yang beranasyid dengan musik ya kemudian juga uh, pokoknya yang serba ada islaminya itu disebutkan sebagai uh, apa namanya yang Islam ya dan tidak pernah di untuk mengobati hati dengan cara-cara seperti itu ya ketahuilah tidaklah Islam mengajarkan dengan cara seperti itu nasyid itu dilakukan di masa Nabi ketika orang berperang menghadapi benar-benar berat dalam perjalanan safar yang sangat melelahkan tapi sedikit masuk kamar mandi bernasid. Mau tidur masuk kamar tidur <laughs> bernasid, iya. mau makan bernasid. Kemudian hmm. karena lagunya sudah sudah indah bagus dilombakan laki-laki perempuan bercampur di situ ada musiknya, festival. kemudian festival dan hmm. ada istilah islaminya. Hmm. Pokoknya sekarang sudah yang namanya islami Ah, sudah semua menjadi seakan-akan sudah sudah boleh hmm. ya dan yang sayang ya iya. uh, ketahuilah juga banyak yang dua-dua yang menyerukan itu hmm. ya hmm, hmm. dai-dai yang menyerukan itu maka ketahuilah tidak pernah Islam mengajarkan seperti itu hmm. jangan sampai mengobati hat, mengobati penyakit dengan yang tidak di disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya nah. Nabi bersabda Inna Allah lam yaj'al shifa ummati fi ma harramallahu 'alaiha Allah tidak menjadikan obat bagi Eh, umatku apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala. Nah, hmm. kita angkat pertanyaan dari uh, saudari Azizah ya di Ciputat. Hmm. Ustaz bagaimanakah melawan rasa malas dan menunda-nunda ibadah ya? Ini khususnya hmm. untuk uh, akhwat hmm. apabila waktu menjelang haid Ustaz. Yang saya ser, uh, suka uring-uringan, marah-marah dan hal-hal uh, semisalnya. Mohon bantuan ustadz bagaimana mengatasi hal ini. Uh, apa namanya? Memang tidak tidak ada jalan lain kecuali bahwa syaitan itu uh, berjalan kepada anak Adam dengan melalui majrad yaitu jalan darah ya. Tidak ada jalan lain kecuali kita berdoa kepada Allah ya, minta perlindungan kepada Allah dari rasa malas sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika minal kasal ya. Allahumma inni a'udzubika minal kasal hmm, wal jubni Allahumma inni a'udzu bika minal jubri wal bukhli wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal ya. wa a'udzu bika minal jubri Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal ya. Itu kita minta berlindung pada Allah agar kita dilindungi dari perbuatan lemah dan malas ya. Dan bagi orang yang memang ketika menghadapi haid ya itu banyak perubahan-perubahan hormon sehingga mudah untuk marah, maka ketahui ketika dalam kondisi seperti itu eh, hati-hati eh, ya sebelumnya sehingga kita bisa mengantisipasi dan tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak diinginkan yaitu terjerumusnya kita kepada perbuatan-perbuatan yang eh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi e, pertanyaan saudari Aziza tadi menutup e, perjumpaan kita Ustaz hmm. untuk kesempatan sore hari ini karena waktu yang sebentar lagi menjelang maghrib Ustaz. Mungkin ada satu khulasa atau penutup untuk kajian kita sore hari ini. Baiklah, sebagai penutup bagi pada kajian kita sore hari ini, pertama ketahuilah semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah dan yang paling bertanggung jawab adalah hati karena semua bersumber dari hati karena hati merupakan tolak ukur bagi orang kemudian yang kedua hati adalah eh, macam-macam uh, hati ada yang sehat ada yang sakit ada yang mati dan kita sudah bahas bagaimana hati yang sehat dan hati yang mati. Insya Allah pada pekan depan kita bahas apa itu hati yang yang sakit, kemudian apa tanda-tandanya, lalu apa penyebab-penyebabnya, dan bagaimana kita mengobati hati yang sakit atau yang mati tersebut. Nah. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.